بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita kembali berada pada sebuah kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla pertemuan majelis yang kita berharap banyak manfaat yang bisa kita ambil dari majelis tersebut dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan majelis yang kita ada padanya ini majelis nah mudzakarah majelis Naam mudarasatul ilm Majelis fawaid mengambil faidah-faidah dari para masyayikh dan para ulama sunnah dan semoga Allah Azza wa Jalla dengan ini memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di atas as-siratal mustaqim sampai Allah wafatkan kita nanti. Amin. Allahumma amin. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah diumumkan tadi bahwasannya majelis kita di petang kali ini atau di sore hari ini adalah majelis yang akan mempelajari sebuah kitab dari kitab-kitab para masyaikh dan para ulama usunnah <clears throat> yaitu kitab Al-Maurid Al-Adab Az-Zullal Al-Maurid Al-Adab Az-Zullal Naam Fima انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال Kitab ini karangan dari seorang ulama besar di negeri Jizan atau di negeri, di negeri Jazan yaitu sebuah kota di kerajaan Arab Saudi di bagian selatan. Nah, seorang ulama besar di negeri Jizan yang bernama Ahmad ibn Yahya bin Muhammad An-Najmi rahimahullahu taala. Dan beliau uh, sebagaimana yang telah masyhur merupakan salah satu guru besar dari Fadilatul Syekh Al-Allamah al ustadz Ad-Doktur Hamilu Hamil Rayat Liwa Al-Liwa Al-Jarh wa Ta'dil Naam fi hadha zaman bihaq Al-Imam Abi Muhammad Rabi'i bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullahu Ta'ala Naam Dan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kami memilih kitab ini adalah uh, karena bersandar dari masukan dan jawaban Fadilatul Syekh Dr. Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Abu Rabi' Hafizahullah Ta'ala 6. Atas jawaban yang kami sampaikan kepada beliau, yaitu pertanyaan <clears throat> yang disampaikan kepada beliau ialah <clears throat> Ahsanallahu ilaikum ya syekhana ma huwal kitabu awir risalatu fir rududi al munasibah al munasibatu lil mubtadiin wahai syekh Abu Rabi Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala wahai syekh kami Semoga Allah melimpahkan ihsannya kepada Anda Kitab apa? 6 atau risalah karya tulis ringkas apa yang terkait rudut yang cocok atau sesuai untuk para pemula. Athabakumullah wa jazakum khairal jazak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nam pahalanya kepada Anda dan memberikan balasan kepada Anda dengan sebaik-baik balasan. Maka jawaban beliau hafizahullah taala بالنسبة لطالب العلم الصغير أو المبتدئ هو الأصل أن يأخذ العلم عن المشايخ أو عن الأساتذة أو عن المدرس لأنه المبتدئ قد لا يحسن في الحقيقة أن يقرأ الردود ويدرك معاني معانيها. <clears throat> jika ditinjau dari sisi seorang talibul ilmi yang kecil atau masih pemula kata beliau ya hukum asalnya hendaknya dia mempelajari ilmu dan mengambil ilmu terlebih dahulu kepada para masyaikh atau kepada para asatidah atau dari seorang mudaris nah yang ia percayai agamanya barakallahu fikum dia harus belajar ilmu terlebih dahulu li'annahu mubtadi karena dia memang posisinya sebagai seorang pemula Nah, baik pemula dalam kondisi usianya sudah banyak ataukah pemula karena memang usianya masih kecil. Li'an dan mubtadi qad la yusinu fil haqiqati ayyaqra ar-rudud. Karena yang namanya pemula itu ya masih belum punya kemampuan atau sebenarnya belum punya malakah ilmiah untuk terus kemudian membaca kitab-kitab rudud. Nah, untuk membaca kitab-kitab yang isi materinya adalah bantahan terhadap ahlul bidah, ahlul ahwa, dan ahlul batil. Wa yudriku dan hakikatnya dia masih juga juga masih belum mampu untuk memahami makna-makna yang disampaikan pada kitab atau kitab-kitab atau risalah rudud tersebut. Wal mudarris idza laqanahu fayulaq Nah, fayulakinuhu min kutubi masyaykhin al-kibar. Namun si mudaris apabila ia ingin mentalkinkan atau membacakan kitab rudut, maka hendaknya ia ambilkan, talkinkan atau bacakan dari kitab-kitab para masyaikh kami, Syekh Rabi' wa Syekh Ubaid, khasatan annahum lakhasulana lana manhaj salaf seperti Syekh Najmi, Ya Ahmad bin An-Najmi wa Syekh Rabi' Syekh Rabi' ربيع Hadi Al-Madkhali wa Syekh Ubaid wa Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri, khasatan terkhusus lagi beliau-beliaunya telah apa telah mentalkhis telah meringkaskan untuk kita ilmu atau materi tentang manhajus salaf ya pelajaran manhaj telah apa telah diikhtisarkan atau diringkaskan eh, oleh beliau-beliaunya <clears throat> Naam. Barakallahu fikum. Syekh Rabi' lahu risalatun. Naam. Manhaj ahli sunnati wal jamaah fi naqdi rijal wa tawaif wal kutub. Hadza jamilun jiddan kata Syekh Arafat. Nah, Syekh Rabi' punya risalah ya manhaj ahli sunnati wal jamaah fi naqdi rijal wa tawaif wal kutub. Ini judul kitab beliau dan kitab ini kata Syekh Arafat sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali wa Syekh Ubaid lahu risalatun ala tamyi' dan Syekh Ubaid sendiri juga uh, barakallahu fikum punya risalah bantahan terhadap manhaj at-tamyi' ya risalah khusus berjudul Jinayatu At-Tamayyu' <clears throat> Jinayatu At-Tamayyu' yang uh, kita baca uh, untuk kajian ikhwah di Palopo Nah, fa insyaallah taala akan kita mulai kembali dalam waktu dekat biiznillah taala. Walahu iddatu rudud. Nah, walahu iddatu rududin ala ahli dhalal. Dan demikian pula beliau yakni Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah punya sekian bantahan-bantahan lain terhadap ahlu dhalal. Wa Syekh An-Najmi demikian pula Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah lahu mauridul lahu al-maurid al-adab az-zullal. al mawrid al adab zullal al Beliau sendiri juga punya kitab karya tulis ini yang akan kita baca ini berjudul Al-Maurid Al-Adabuz Zulal. Kitabun jamilun jiddan ayyadha kata Syekh. Kata Syekh Arafat. Yaitu kitab yang sangat bagus sekali. Wa aidan Syekh Al-Fauzan lahu kitabul as'ilah alil manahij al-jadidah. Demikian pula Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahallahu taala juga punya kitab seputar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berisi pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj-manhaj yang baru ya ini yang dimaksud beliau ialah al-as'ilah <clears throat> al-muhimmah lil manahij al-jadidah. Nah. Al-ajwibah al-mufidah afwan. Judulnya adalah al-ajwibah al-mufidah. Nah. Li as'ilatil manahij al-jadidah. Itu jawaban-jawaban yang sangat berfaedah dan bermanfaat atas pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj-manhaj yang baru. Wa Syekh Rabi' lahu risalatun aidan al-mahajjatu bayda al-bayda. Syekh Rabi' sendiri juga punya risalah yang berjudul al-mal al-ma al-mahajjatu al-bayda. Barakallahu fikum. Risalah yang bagus sekali juga untuk di, dibaca dalam permasalahan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Judulnya Al-Mahajjatu Al-Bayda. syekh Ubaid. Tubi'a lahu rasail al-jabiriyah. Dan Syekh Ubaid sendiri juga dicetakkan untuk beliau Ar-Rasail Al-Jabiriyah, risalah-risalah Al-Jabiriyah yaitu risalah-risalah yang hasil dari transkrip sekian banyak muhadharah beliau ditranskrip kemudian dikoreksi barakallahu fikum lalu kemudian dicetak. Naam, dan sering juga di telah dibaca. Maliun bimasailil manahij warudud. Ini Rasail Al-Jabiriyah ini risalah-risalah beliau ini juga dipenuhi dengan sekian banyak permasalahan manhaj dan rudud terhadap ahlul fitan, ahlul dalal dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Sekian jawaban dari Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah ta'ala yang mana pertanyaan ini diajukan ketika beliau berada di Yogyakarta eh, setelah selesai dari rangkaian daurah al-Imam al-Muzani yang ketiga di kota Jember dan melanjutkan apa melanjutkan eh, beberapa muhadharah <clears throat> kajian di kota atau nah, di kota uh, Yogyakarta. Di kota Kulon Progo ya, yang tepat Kulon Progo di Provinsi Yogyakarta. Nah, barakallahu fikum jami'an dan mudah-mudahan uh, apa yang kita uh, pelajari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Taib. Ikhwani fid din, a'azzani Allah jami'an. Maka Eh, kita semuanya di hadapan kita sudah ada kitab ini dan kami mencoba untuk mencari sekian cetakan-cetakan lain namun tidak ada cetakan lain yang kami dapatkan kecuali yang ada di hadapan kami yaitu cetakan yang telah diberikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahid hafizahullah taala kepada kami barakallahu fikum uh, tadi pagi atau enggak uh, kemarin atau lus, uh, kemarin lusa. Nah, <clears throat> dan ini barakallahu fikum cetakan nampaknya memang cetakan lama dari kitab Al-Murid Al-Adbu Az-Zullal barakallahu fikum. Cetakan lama. Yang mana masih cetakan ini Eh, di bagian mukaddimahnya itu ada biografi sang penulis yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala yang biografi tersebut itu ditulis oleh murid beliau Naam yang saat ini sudah ditahdir oleh para masyayikh oleh para ulama usunnah amsal Al-Imam Rabi' bin Wahad al-Madkhali hafizahullah ta'ala demikian di uh, eh, tahdzir pula al-syekh al-syekh al-allama Ubaid bin Abdul al-Jabiri rahimahullah Naam dan para masyayikh yang lainnya <clears throat> yaitu ditulis oleh Muhammad ibnu Hadi al-Madkhali Nah, namun ini juga ia tulis jauh sebelum uh, ia ditahdir oleh para ulama dan ia uh, menulis ini masih di masa wallahu alam secara zahir masih di masa Syekh Najmi masih hidup. Di masa Syekh Najmi rahimahullahu taala masih masih hidup. Barakallahu fikum Assalamualaikum Halo. Baik. Halo. Nah, mungkin ini juga <clears throat> menjadi kesempatan bagi kita semuanya, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum untuk kita bisa uh, mempelajari atau membaca biografi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum dan ini pun tulisan ini adalah tulisan yang telah apa telah di tulisan yang barakallahu fikum yang sudah ada jauh sebelum penulisnya nah menyimpan dan ditahdir oleh para masyayikh dan para ulama barakallahu fikum <clears throat> Taib Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala Beliau adalah al syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Faqih Naam mufti atau dewan fatwa barakallahu fikum di negeri Jazan di provinsi Jazan ini di mana di tulisannya Muhammad bin Hadi disebutkan di sini Mufti Mantiqati Jazan <clears throat> halian saat ini. Berarti kan memang saat Mas beliau masih menjabat sebagai mufti. Nah, hanya jauh jauh sekali sebelum apa sebelum uh, Naam Muhammad bin Hadi ditahdir oleh para ulama. Beliau sendiri Ahmad uh, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah taala sebagai hamil Rayatis Sunnah wal Hadith sebagai pemegang panji bendera as-sunnah dan hadith Hadith Rasul alaihi salatu wasallam di provinsi tersebut. Beliau bernama Syekh Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Shabir An-Najmi. Yaitu Syekh Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Shabir. An-Najmi dari Alu Syabir dari Alu Syabir keluarga Syabir dari Bani Hummat ihdal qabail al masyur bimantiqah eh, Jazan yaitu salah satu naam kabilah yang begitu terkenal di negeri Jizan negeri Jazan Barakallahu fikum beliau dilahirkan di uh, desa An-Najamiyah yang uh, desa tersebut nama desa tersebut menjadi apa? Menjadi nisbah kepada beliau An-Najmi. Nah, dari de uh, desa nama desa yaitu namanya An-Najamiyah. Beliau lahir di desa An-Najamiyah pada tanggal Athani wal Ishrin. Nah, fi Athani wal Ishrin min syahri Syawal jadi tanggal 22 Syawal. Am 46 wa 300 wa alf lil hijratin nabawiyah. Yaitu pada tahun 1346 1400 ah, afwan 1346 Hijriah. Nah, 1346 Hijriah. Barakallahu fiikum. Jadi kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu ya. Jadi kurang lebih beliau dilahirkan Barakallahu fikum sekitar 100 tahun yang lalu di bulan Syawal. Naam. Dan beliau tumbuh kembang e, di bawah asuhan kedua orang tua yang saleh. Barakallahu fikum sebagai putra tunggal, anak tunggal dari kedua orang tua beliau yang saleh. Nah, oleh karenanya eh, kedua orang tua beliau ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membebani beliau bekerja min a'mali dunia. Nah, tidak bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Waqad haqqaqallahu ma arada dan Allah Subhanahu wa taala pun mewujudkan keinginan keduanya, keinginan kedua orang tua beliau. Nah, Maka kedua orang tua beliau memberikan penjagaan yang benar-benar diupayakan semaksimal mungkin. Hatta innahuma la yatrukanihi yal'abu bainal awlad. Walamma balagha sinat tamyiz adkhalahu na'am katatib al-qaryah. Sampai sampai sampai ya kedua orang tua beliau ini tidak membiarkan beliau bermain-main bersama dengan anak eh, anak-anak sebayanya, anak-anak sebaya beliau. Nah, dan ketika sudah memasuki usia sekolah, beliau pun dimasukkan di sekolah anak-anak. Nah, di sekolah anak-anak di uh, negeri tersebut. Fata'allama al-qira'ata wal kitabah wa qaraal qurana fil katatib al-ahliyah. Nah, beliau uh, masuk sekolah dimasukkan di uh, sekolahan di negeri tersebut di desa An-Najamiyah tersebut maka beliau pun belajar kiroah, belajar membaca, belajar kitabah, tata tulis Arab dan membaca Al-Qur'an di enam sekolah swasta Qabla Maji Syekh Abdul Al-Qarawi sebelum kedatangan guru besar beliau yakni Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Nah, salah <clears throat> marat. Nah, yang ketiga kali, yang terakhir kedatangan yang ketiga ialah tahun uh, fil am الثمانية والخمسين الثمانية والخمسين وثلاثمائة والألف من الهجرة tahun 1358 Hijriah alladzi qadama fihi Aisyah al qarawi yaitu kedatangan Aisyah al qarawi Maksudnya beliau sudah menghatamkan Al-Quran eh, Barakallahu fikum sebanyak tiga kali Yaitu menghatamkan Al-Quran sebanyak tiga kali Sebelum eh, kedatangan guru beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Nah, dan beliau pun belajar Al-Qur'an Naam kepada salah seorang syekh Naam di desa an najmiyah tersebut yaitu Syekh Abduh bin Muhammad Akil An-Najmi. Am khamsin wa khamsin wa thalathmi'ah wa alf minal hijrah tahun 1355 hijriah kemudian beliau pun juga belajar nam kepada Syekh Yahya Faqih Absi wa huwa min ahli Yaman yaitu Syekh uh, Faqih atau Syekh Yahya Faqih Absi ini juga dari apa dari Yaman aslinya asalnya wa kana qad qadima 'ala uh, an-najamiyah wa baqiya biha ودرس عليه شيخنا في عام الثمان وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة dan Syekh uh, Yahya Fakih Absi datang di desa An-Najamiyah dan tinggal di sana. Dan Syekh An-Najmi rahimahullahu taala belajar kepada beliau Syekh Yahya Fakih tahun 1358 Hijriah. Barakallahu fikum. Dan ketika kedatangan Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala maka terjadi yang namanya munawarah. Diskusi. Ya, diskusi, perdebatan ya atau diskusi Syekh Al-Qarawi dengan Syekh Yahya Faqih ini tadi dalam permasalahan istiwa, istiwa Allah ya 'alal 'arsy. Dan memang karena Asy'ariyan. Dan apa? Syekh Yahya Faqih adalah seorang Asy'ari. Naam. Fahuzima atau fahazama maka Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullah taala hazama berhasil mengalahkannya wa haraba ala dan kemudian Syekh Yahya Faqih pun akhirnya pergi meninggalkan An-Najamiyah seketika itu juga tidak lama dari peristiwa tersebut. Barakallahu fikum. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Uh, mungkin kita akan melanjutkan membaca uh, sedikit dari biografi beliau pada pertemuan yang akan datang di kesempatan berikutnya nanti. Naam atau kita sambil menunggu apa menunggu adzan di mana di masjid <clears throat> kita lanjutkan sedikit setelah uh, kepergian Syekh Yahya al uh, eh, Syekh Yahya Faqih Habsi Naam dari apa dari uh, desa An-Najamiyah maka Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala ditemani kedua paman beliau, Syekh Hasan dan juga Syekh Hussein Ibna Muhammad an Yain Nah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi mungkin uh, demikian yang bisa kita baca dan bisa kita pelajari bersama. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada wa wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh